Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandumah Usul Fikhi wa Qawaidih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar apa kemarin mengenai larangan. Jadi kalau ada larangan, antum lihat terlebih dahulu larangan tersebut arahnya kemana? Kan gitu kemarin. Kalau larangan tersebut arahnya kembali ke zat amalan itu sendiri, berarti amalan kalau dikerjakan rusak. Paham ya? Kalau larangan kembali ke sesuatu yang lain di luar amalan, maka amalan tersebut sah tapi dia berdosa. Paham soalnya ya? Rincian yang sudah kita lewati. Sekarang kalau kembali ke syaratnya. Qala al-mu'allifu atsarullah halaman 91, perhatikan 91 itu. Qaluhu aw suruti atau kembali ke syaratnya idza 'ada nahyu li syarti fa innal masyruta la yasih. Masyaallah. Apabila larangan itu kembali ke syaratnya, maka yang disyaratkan tersebut tidak dikatakan benar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau larangan itu kembali ke syarat suatu ibadah, kemudian kok malah dia langgar, itu ibadahnya berarti apa? Tidak sah juga. Seperti itu. Li'annahu idza 'ada li syarti fasada Dikarenakan kalau larangan itu kembali ke syaratnya, maka akan rusak pula syaratnya kalau tidak di nam indahkan. Wa idza fasada syartu fasada masyrut. Kalau syaratnya sudah rusak, otomatis amalan yang disyaratkan juga rusak. Faham belum? Nah, contohnya kita dilarang sholat dalam keadaan hadas, berhadas. Suti bersuti termasuk syarat sahnya sholat bukan? Termasuk syaratnya syarat, atau syarat sahnya sholat. Nah, antum nekat Sholat tanpa bersuci. Paham ya? Kira-kira rusak enggak sholatnya? Rusak. Karena syaratnya sudah rusak. Paham belum? Nah, dia enggak bersuci. Kita lihat sini. Fala tasihul ibadah, maka enggak sah ibadahnya. Sama salah sebagai contoh, idza qala syara' kalau syariat mengatakan, perhatikan baik-baik ya, la tatawadda' bihadzal ma'i fatawadda' bihi. Syariat mengatakan jangan kamu wuduk dengan air ini. Akhirnya malah dia wuduk dengan air tersebut lam yasihil wudu, berarti wudunya tidak sah. Paham belum? Syariat mengatakan kamu jangan wudu dengan air ini. Orang ini mah nekat itu loh, wudu dengan air yang dilarang tadi itu. Maka wudunya tidak sah. Wala tasihus shalah al-mabniyah ala hadzal wudu. Dan salatnya pun tidak apa? Tidak sah. ha? yang dibangun di atas air wudu ini tidak sah juga. Nah, paham maksudnya? li'anna nahya ada ila syartiha karena larangannya kembali ke syaratnya disyaratkan kalau kamu wudu jangan pakai air ini dia malah nekat itu loh nekat menggunakan air tersebut makanya kalau dia menggunakan air tersebut rusak syaratnya rusak pula masrutnya masrutnya disyaratkan dan lihat wa min dzalika an-nahyu 'anis shalah fil hamam nah fil hamam di antara contohnya ada larangan sholat di dalam kamar mandi. Eh? Sholat di mana? Dalam kamar mandi dilarang. Nah, dia nekat sholat dalam kamar mandi. Dia nekat sholat di dalam kamar mandi. Nah, bagaimana kita lihat? Dan juga larangan wassalah fil makbarah dan juga larangan sholat di di apa? Di kuburan. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Al-ardu kulluha masjid illal makbarah wal hammam. Karena bumi itu semuanya masjid. Antum sholat di mana saja silakan tafadhol, kecuali apa? kamar mandi dan kuburan. Paham ya? Para ulama telah menyebutkan untuk masalah kuburan kecuali kalau salat jenazah. sholat jenazah itu diperbolehkan sholat di area perkuburan, bukan di atas kuburan yang ingat-ingat ya. Maksudnya sholat di area perkuburan itu paham nggak antum? Kan kuburan itu kan ada areanya, area lingkungan. Ya enggak? Nah, sholat diperbolehkan sholat di kuburan ketika sholat jenazah. Itu maknanya sholat di atas kuburan atau di area perkuburan? Di area lingkungan, bukan di atas kuburan, enggak boleh kalau di atas kuburan. Paham ya? Nah, seperti itu. Paham ya insyaallah ya? Kita lihat sini. Seperti larangan salat di kuburan. Fa idza shalla fihi ma fa inna salatahu la tasih. Kalau ternyata dia nekat salat di dua tempat tersebut, maka salatnya tidak sah. Al-ardu kulluha masjidun illal maqbara wa hammam. Itu hadisnya. Al-ardu kulluha masjidun illal maqbara wal hammam. Bumi itu semuanya masjid. Antum sholat dimanapun silahkan tafadhol di lapangan, di depan rumah. Maksudnya suci gitu ya, kecuali makbarah dan hammam. Kecuali kuburan dan na'am barakallahu fikum, na'am kamar mandi. Ewa, kita lihat sini. Li'anna al-buk'ah buk'atun manhiyun 'anis shalah fiha. Karena tempat, buk'ah itu tempatnya, dikarenakan tempat tersebut tempat yang dilarang untuk sholat di situ. Paham? Jadi kalau antum sholat, na'am barakallahu fikum di kuburan enggak diperbolehkan Salat di dalam kamar mandi nggak diperbolehkan. Salat di kandang kambing boleh nggak, Abdullah? Malah boleh. Paham ya? Nah, karena apa? Karena kotoran hewan yang halal dimakan itu nggak najis. Paham belum? Sehingga misalnya para ulama antum posisi terpaksa, eh, sembunyi karena dikejar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab misalkan, sembunyi di kandang kambing. Paham ya? Situ ada air juga antum wudu, salat situ. Sah-sah saja salatnya. Paham ya? Nah, marabit al-ghanam yaitu kandang-kandang kambing boleh. Tapi kalau salat di hammam jangan. Salat di makbarah jangan kecuali salat apa tadi? Jenazah. Itu pun bukan di atas kuburan, tapi di area perkuburan. Naam. Kita lihat lagi, wa masala al-ulama al-nahy al-aid ibadah Dan para ulama telah mencontohkan larangan yang kembali kepada syarat ibadah birajulin rajulin shalla fi saubin muharram. Alaih, masyaallah. Ya, yaitu apa? Yaitu nah mencontohkan dengan apa? Orang yang sholat ya, dengan pakaian yang diharamkan. Pakaian curian, pakaian sutra, haram kan? Ayo kita lihat. Misal contohnya an yusalnya Fisal bin harir ma'at tahrimi. Dia nekat sholat pakai pakaian terbuat dari sutra bersamaan haramnya sutra tersebut. Jadi kita lewati pembahasannya. Sutra itu haram bagi kaum lelaki. Kecuali berapa kemarin? Kecuali kadar berapa kemarin akhwajri Kain sutra haram digunakan untuk kaum lelaki. Kecuali kalau batasannya berapa kemarin? Kurang dari berapa? Waktu itu antum ikut nggak waktu pembahasan kita penibas itu? Belum ada ya? Ayo kecuali berapa Abdullah? Eh? Ewa, kecuali sesuai dengan kadar empat jari. Paham ya? Nah, kurang dari itu bagus. Kalaupun paling banyak empat jari. Ini kalau seandainya mau menggunakannya. Berbeda halnya kalau dia punya penyakit hikah. Penyakit hikah itu punya batal yang parah itu boleh menggunakan semuanya pun boleh dalam rangka untuk berobat. Paham ya? Nah, sekarang ini enggak ada apa-apa, enggak sakit wala Dia sengaja sholat pakai apa? Pakai jubah terbuat dari sutra. Jubah tersebut apa? Bentuknya bentuk jubah haramain barakallahu Sutra tapi yang lihat ya. Fa inna salatahu la tasih, salatnya enggak sah. Ini menurut sebagian ulama ya. Menurut sebagian ulama, walaupun yang rajih sudah kita lewati, kalau larangan itu tidak kembali ke zat amalan itu sendiri, maka salatnya sah, cuman dia berdosa. Kita lihat. Namanya para ulama kan berbeda pendapat. Kita lihat sini. Wa allalu dzalika bi anna sitrul aurah syartun mustiyatis shalah. Mereka mengambil alasan mereka menjadikan alasan kenapa enggak salatnya enggak sah dikarenakan menutup aurat itu adalah syarat sahnya salat itu benar. Menutup aurat itu syarat sahnya salat itu benar. Wa yustaratu lidzalika syartu an yakuna mubahan. Syaratnya pakaian yang dipakai untuk menutup aurat tersebut adalah pakaian yang mubah yang diperbolehkan. Fa in kana muharraman, kalau pakaian itu haram, fa inna sholata la tasih. Maka salatnya enggak sah. Ini menurut sebagian ulama. Faham soalnya ya? Jangan gagal paham ya. Faham belum, Mas Menurut siapa ini, San? Sebagian ulama. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Fa in kana muharraman fa inna sholata la tasih anna nahya ya'udu ila syartil ibadah." Kalau seandainya salat, kalau seandainya apa barakallahu fikum, pakaian tersebut pakaian haram, maka salatnya enggak sah karena larangan kembali ke mana? Syarat ibadah. Ini pendapatnya marjuh atau rajih? Marjuh. Yang rajih kalau Nah, barakallahu fikum larangan untuk kembali eh, di luar ibadah maka ibadahnya sah cuman dia berdosa. Kita lihat sebaliknya. Misalnya ma'ad an nahyu ila syarti fil muamalat. Contohnya yang kembalinya apa? Kembalinya larangan kepada syarat di dalam muamalah transaksi jual beli yang semisalnya. Pahami Bapak ini ya? Kembali larangannya bukan ke zat ibadah tapi ke syaratnya. Nah, kalau di sini menurut pendapat beliau, kalau kembali ke syaratnya batal juga tadi ya. Tapi pendapat yang rajih kan tidak. Karena enggak ada larangan jangan kalian sholat pakai sutra enggak ada. Paham ya? Sehingga larangan memakai sutra itu sendiri, sholat sendiri. Sehingga ketika dia nekat sholat dengan sutra, sholatnya sah atau tidak? Pendapat yang rajih sholatnya sah cuman dia berdosa. ma'ad ma'adan nahyi Ma'adan nahyu ila syarti fil muamalah. Contohnya sekarang yang larang itu kembali bersyarat di dalam muamalah. An-nahyu an bai'il haml fil batn. Larangan menjual hewan yang hamil. Eh, hewan yang hamil. Maksudnya maksudnya bagaimana hewan yang bunting, sapi bunting, kambing bunting, kerbau, kuda misalkan, gajah. Paham ya? Nah, dilarang jual beli apa? Posisi hewan itu dalam keadaan hamil. Nah, membawa janin dalam perutnya. Nah, kita lihat sini. Wa wa nahyun Nabi SAW an bai'il gharar dan juga larangan Rasulullah Rasulullah SAW terhadap terhadap apa? Jual beli gharar yang ada penipuan. Larangan Rasulullah SAW terhadap jual beli yang ada apa? penipuan di dalamnya. Kita lewati ya. Nah, kenapa kok dilarang kita menjual hewan yang yang apa? Menjual hewan yang dalam keadaan hamil. Nah, kalau menjual hewan yang dalam keadaan hamil itu boleh. Yang dilarang itu menjual anak yang ada dalam kandungan itu loh aku jual sapi ini, sapi yang hamil ini dengan anak yang ada di dalamnya, sekian itu nggak boleh. Tapi kalau jual sapi hamil nggak masalah. Dihargai ya sapi itu, sapi hamil. Adapun kalau dihargai sendiri anak dalamnya itu nggak boleh karena apa? Belum tentu nanti kalau lahir itu hidup. Paham ya? Kan kita nggak tahu juga kan ternyata sapinya bunting dijual. Aku jual sapi ini, sapi bunting ini karena dalamnya ada anaknya sudah di USG. Paham ya? Nah, barakallahu fikum calonnya anaknya jantan kan. Wah, tak jual sapi ini plus anak dalamnya kan. Siap, itu nggak boleh. Karena nanti ketika lahir belum tentu anaknya itu hidup. Ternyata setelah dibeli anaknya ketika lahir meninggal dunia. Paham ya? Anaknya apa? Eh, Ibrahim meninggal dunia mati. Paham ya? Kan ada gharar di situ. Nah, tapi kalau jual sapi hamil boleh nggak? Boleh. Menjual sapi dalam hamil, gunting nggak masalah, tapi yang dilarang itu menjual anak dalamnya itu loh. Dihitung sendiri itu nggak boleh. Kita lihat, Fa inna nahya an ba'il gharar aidun ila syartil mab, syatil bai'. Karena larangan dari nah barakallahu fikum jual beli gharar yang ada penipuan itu kembali oleh syarat jual beli wa huwa al-ilm yaitu al-ilm harus mengilmui mengetahui bagaimana posisinya gitu loh. Kita kan enggak tahu anak dalam kandungan itu hidup atau enggak. Enggak tahu kan? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. It inna min syartil bai' an yakuna saman ma'luman. Dikarenakan termasuk syarat jual beli itu hendaknya barang itu diketahui sama tuh barangnya, barangnya diketahui. Paham ya? Harganya berapa gitu loh. Jangan bilang aku jual semua ikan dalam kolam ini berapa jumlah ikannya. Pokoknya tak jual semuanya kalau mau beli beli enggak enggak gitu loh kata orangnya. Yaudah tak beli semuanya. Ternyata apa kemarin? Ikannya mentiga, lele, bawel sama apa? Sama tombro. Tombro itu nila. Paham ya? Mirip nila itu ya. Nah, warakallahu fiikum. Nah, akhirnya penipuan situ. Eh dibeli hat satu juta cuma ikannya mentiga. Ya, ya, itu termasuk kekeliruan. Seharusnya bagaimana yang solusi yang tepat? Aku jual ikan dalam kolam ini tak panen dulu gitu. Dipanen dulu, setelah dipanen nampak ikannya berapa jumlahnya? Ternyata tiga. Ya udah harga tiga ikan itu berapa gitu loh. Paham ya? Itu penting sekali. Nah, barakallahu film jangan sampai antum keliru. Contohnya aku jual rumah ini beserta eh, nah perabot rumah tangga yang di dalamnya. Itu boleh nggak kalau gitu? Aku jual rumah ini beserta perabot rumah tangga yang ada di dalamnya. Boleh nggak kalau gitu? Kalau itu boleh, karena nampak jelas boleh lihat. Paham ya? Kecuali kalau dia ngomong, "Anda lihat dulu." nggak boleh lihat. Pokoknya semua perabot dalam rumah tangga ini, dalam rumah ini tak jual sama rumahnya. Karena mau lihat dulu, nggak boleh lihat. Nah, itu baru karena nanti majhul, kita nggak tahu apa perabotnya. Ternyata kan piring sana, piring sama sendok. Allah musta'an penipuan. Dicek dulu, teliti dulu, clear gitu loh. Rumahnya berapa harganya? Kan itu Nah, kita lihat lagi, ini penting ya ternyata dalam jual beli. Li'anna jahalatahuma ay jahalatul nabi au jahalatus saman tuaddi ilan nisa. Dikarenakan tidak tahunya barakallahu fikum, tidak tahunya dua perkara tersebut yaitu tidak tahu harganya, nah tidak tahu barang yang dijual atau tidak tahu harganya itu menghantarkan nisa permusuhan perselisihan. Harganya berapa, Pak? Ya pokoknya mau beli atau enggak? Enggak bisa seperti itu. Harganya jelaskan, berapa harganya? 2.500. Jelas itu loh. Paham ya? Barangnya mana? Barangnya ini. Ori atau KW? KW misalkan jelas, terang-terangan, jangan bohong ya. Naam. Atau misalkan jual beli bekas jubah Haramain, dia langsung apa? Nah, barakallahu fikum mengimpor dari Saudi, diimpor. Impor masukkan, ekspor mengeluarkan ya. Mengekspor mengeluarkan, mengimpor berarti masukkan. Paham ya? Mengimpor dari Saudi. Eh, potongan jubah Haramain warna-warni. Dia ngomong ini masih baru semua jubah ini. Keliru enggak ngomong itu? Keliru nggak? Penjualnya ngomong ini masih baru semua ini padahal bekas loh. Keliru walaupun bentuknya masih bagus. Ngomong aja ini bekas tapi masih bagus. Paham ya? Musta'mal nadhif secara bahasa Arab itu musta'mal nadhif. Bekas tapi masih bersih, masih bagus. Lebih baik itu daripada ngomong baru semua itu loh. Nah, barakallahu fikum mengelabui. Ewa, kita lihat sini. Sumal adawa wal baghdha menghantarkan kepada permusuhan, perselisihan, nah barakallahu fikum dan kebencian. Ewa, nah barakallahu fikum permusuhan, perselisihan dan kebencian. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wa dinul islami la yuridu min ahlih illa an yakunu ahibbatan muta'arifin mutawafiqin. Sedangkan agama Islam ini tidaklah menginginkan dari pemeluknya kecuali apa? Agar mereka menjadi saling mencintai. Ahibbati fillah. Ya, orang-orang yang aku cintai karena Allah taala, muta'arifin saling mengenal, mutawafiqin sepakat dan juga setuju dalam suatu permasalahan. Naam, barakallahu fikum. Ewa. Ewa, kita lihat sini. Wa kullu syai'in lam yahdim hadzal asl al-asil fi din al-islami fa innahu yakunu manhiyan anhu. Segala sesuatu bisa menghancurkan, segala sesuatu yang bisa menghancurkan asal usul yang inti ini di dalam agama Islam maka itu dilarang. Paham ya? Jadi kalau jual beli itu jelas, eh, jelas sifatnya, barangnya, harganya berapa, Paham ya? Jangan antum jual barang belum diketahui atau dipoles-poles atau dibikin talbis itu jangan. Terang-terangan itu loh. Kalau ori-ori, KW-KW bekas-bekas, baru-baru gitu loh. Paham ya? Jual belian gitu. Nah, contohnya tuh jual beli madu lah taruhlah. Hah, Jual beli madu, kalau misalkan madunya tiruan jangan ya ngomong tiruan. Asli yang ngomong asli, ori. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau jual baju. Bilang aja baju kan macam-macam juga, kaos juga ada yang ori, ada yang KW. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, maksudnya itu harus jujur tenang-tenangan sehingga apa? Tidak menimbulkan permusuhan dan pertikaian. Yang kedua, yang ketiga, amma idza ada nahyu ila amrin kharij ini. Adapun kalau seandainya larangan tersebut kembali kepada perkara yang di luar anzatul ibadah, di luar ibadah, larangan kembali ke mana? Nah, barakallahu fiikum. Naam, ke luar ibadah. Awas Artinya apa? Adapun kalau seandainya larangan itu kembali ke luar, di luar apa? zat ibadah, wasyatiha dan di luar syaratnya, fa innahu yasih, maka amalan ibadah itu sah. Ini yang tadi kita bahas tadi itu ya. Dia sah cuman dia berdosa. Dia sah cuman dia apa? Cuman dia ber, berdosa. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya na barakallahu fikum dia apa? Dia mengerjakan perbuatan tersebut larangannya apa? Larangannya itu kembali di luar ibadah itu loh Paham ya? Larangnya kembali di luar ibadah. Paham maksudnya? Ya, Kita lihat sini. Wa masalu lidzalika fil ibadat bi lubsil insan imamatan muharramatan fis shalah. Mereka mencontohkan nah barakallahu fikum perbuatan tersebut dalam masalah ibadah dengan seseorang memakai surban, surban yang diharamkan di dalam salat. Ka imamatul harir. Seperti memakai apa? Surban terbuat dari sutra. Kok sebenarnya mirip ya dengan sebelumnya? Kalau sebelumnya tadi kan larangan pakai sutra. Paham ya? Nah, yang kembali ke syarat tadi ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, nah yang sebelumnya tadi itu pendapat yang rajih ya, anak sebutan tadi itu. Nah, kalau pakai sutra, soal itu tersah cuma dia berdosa itu loh. Ini juga mirip. Nah, kalau ini kan kembali kepada suatu perkara di luar. Aslinya nomor dua tadi aslinya itu kalau dimasukkan nomor tiga ini juga nah barakallahu fikum nah bisa dikatakan bisa juga yang contoh yang harir dari sutra tadi ya. Ewa. Ka imamatul harir rajul masalan, seperti sorban terbuat dari sutra. Naam, untuk lelaki. Fa salatuhu sahihah, maka solatnya sah. Salatnya sah. Li'anna sutra ra'si laisa bisyartin. Ini sihhatus salat karena menutup kepala itu bukan syarat sahnya solat. Jadi menutup kepala itu bukan syarat sahnya solat. Nah, barakallahu fiikum bukan syarat sahnya solat. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Laisa bisyartin li sihhatis shalah. Fakana huna na barakallahu fikum aidan ila amrin kharij. Larangan di sini kembali kepada sesuatu yang di luar. Larangan di sini kembali kepada sesuatu yang di luar. Nah, bukan di zat ibadah itu sendiri. Laisa ila zatil ibadah wala ila syartiha. Bukan kembali ke zat ibadah itu sendiri, bukan kepada bukan pula kepada syaratnya. Wa kadzalika law sallama fi yadihi khatam min dhahab wa huwa rajul. Seperti itu pula orang yang salat dalam keadaan di tangannya itu ada cincin terbuat dari emas padahal dia laki-laki. Salat cincinnya terbuat dari apa? Emas dalam keadaan dia memakai cincin yang terbuat dari terbuat dari emas. Naam. Fa inna salatahu sahihatun qawlan wahidan. Ini. Maka sesungguhnya salatnya itu sah. Ini satu ucapan satu pendapat wa in kana qad labisa hadzal muharram walaupun dia berpakaian pakaian haram ini. Kan cincin yang terbuat dari emas kan haram bagi laki-laki. Kalau kuningan haram enggak? Cincin terbuat dari kuningan. Eh? Warnanya kan warna emas. Haram. Kalau apa ya? Karena bukan emas ya, yang dilarang itu emas. Adapun kalau terbuat dari nah barakallahu fikum dari perak itu enggak masalah kuningan, tembaga itu enggak masalah. Kalau besi makruh. Eh, sini terbuat dari besi makruh ya. Kalau memakai yang terbuat dari perak atau yang semisalnya. Nah, kita lihat sini. Kata beliau anna hadza aidun ila amrin kharij ibadah. Karena ini kembali kepada perkara yang di luar ibadah. Li'anna lubsal khatam laisa syartan li sihhatish shalah. Karena memakai cincin itu bukan syarat sahnya salat. Antum ketika salat enggak pakai cincin sah enggak salatnya? Sah-sah saja. Oleh karena itu ketika antum salat kok pakai cincin terbuat dari emas, Salatnya sah cuman berdosa. Paham ya? Seperti itu nam. Wa misal dalik dan contohnya semisal itu, laula bisa kila min dhahab. Apa qiladah? Apa qiladah itu Ibrahim? Kalung. Ayo. Contohnya memakai kalung terbuat dari emas. Fa inna salatahu tasih li'anna lubsal qiladah laisa syartan li sihhatis shalah. Maka salatnya sah karena pakai kalung itu bukan syarat sahnya salat itu loh. Falam yakun nahyu aidan lidzatis shalah wala li syartiha. Maka larangan di sini tidak kembali ke zat salat dan juga tidak kembali kepada syaratnya. Wa mimma nuhya anhu termasuk yang dilarang juga wa huwa la ya'udu ila dzatish syai' wala ila syartih. Yang mana larangan tersebut tidak kembali ke zat sesuatu tersebut dan tidak pula kembali ke syaratnya. Fil muamalat dalam masalah muamalah, perhatikan baik-baik muamalah transaksi jual beli biasanya ya atau masalah transaksi Nah, pernikahan atau yang semisalnya itu namanya muamalah namanya. Nah, barakallahu fikum. Talaki al-jalab. Eh, ya, talaki al-jalab. Nah, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tal la nah barakallahu fikum la talaqqau al-jalab. Artinya apa? Artinya nah barakallahu fikum menghadang orang, orang kampung, orang gunung, dia mau jual barangnya ke kota, dihadang di tengah jalan. Itu maksudnya gitu. Dikasih harga-harga yang tidak normal gitu loh. Pak belum? Bapak mau kemana Pak? Mau ke pasar sana, mau jual ini. Oh tak, tak beli aja Pak. Nah belinya ini bukan dengan harga normal. Dia membeli dengan harga yang murah. Yang orang ini nggak tahu harga di kota seberapa itu loh. Pak belum? Talakol jalab itu maksudnya itu menghadang itu. Wal jalab hum humul ladina ya'tuna nabi sar ilal bilad. Nah itu termasuk diantaranya juga ya. Wal jalab humul ladina ya'tuna nabi sar Naam ilal bilad wa laysu min ahli bilad liyabi'uha wa yang sarifu. Jalab itu adalah orang-orang yang datang dengan suatu barang di suatu negeri, dia bukan penduduk kampung itu. Eh, untuk menjual barangnya biar kampung itu enggak tahu gitu loh. Paham belum? Contohnya lah, antum datang ke pelosok, ke pelosok yang sana enggak mengenal sandal eger lah. Atau orang kota bawa sandal eger dibawa ke kampung itu, dijual itu. Ini bagus nih Pak, ini, ini, ini ini harganya suatu ini ori ini harganya 250 misalkan. Nah, yang ini sekian-sekian. Nah, antum ngasih harga tidak seperti harga yang di normal karena antum melihat orang kampung tidak ada, ada yang tahu itu loh. Karena ada penipuan. Seharusnya kalau antum jual harga normal mas, enggak masalah. Paham belum? Ini ori ini Pak 500 ribu Pak, di kota aja enggak dapat misalkan. Nah, dia datang ke situ di kampung yang dia bukan kampung dia untuk menjual wayang seribu, seribu pergi. Fakat nah Nabi sallallahu an talaknihim, Maka sungguh Rasulullah melarang untuk berjumpa kepada mereka atau mendatangkan mereka. Li an nafi talaknihim dororoin Karena di dalam na barakallahu fikum nam berjumpa atau mendatangkan al-jalab tadi itu ada dua bahaya. ad awal bahaya yang pertama, annahum rubbama yashtarawna min al-jalab bi nukhsin fayaqul ghubn. Ini. Karena bisa jadi ini ada dua jenis ya. Jalap itu bisa jadi orangnya datang menjual barang yang tidak dikenal di situ dengan harga yang mahal yang tidak seperti yang dijual di pasarannya. Atau dengan cara yang kedua, annahum rubbama yashtarawna min al-jalab. Bisa jadi dia apa? Na'am barakallahu fikum membeli dari jalab dari orang yang datang dari kota tadi itu birukhsin dengan harga murah fayaqul huban. Akhirnya terjadi penipuan di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena mungkin barangnya udah enggak bagus, enggak layak, dijual di kampung-kampung, dijual murah misalkan. Wadar atsani, nah barakallahu fikum bahaya yang kedua, annahum yuharrimuna ahlal balad mimma yahsul min wara'i al-muamalah ma'a haulal jalab. Dikarenakan nanti akan mengharamkan eh, penduduk negeri tersebut dari apa yang apa? Eh, barakallahu fikum yang terjadi di balik muamalah transaksi tersebut bersama mereka orang-orang yang pendatang dari itu, yang datang memberikan harga yang mungkin enggak normal, itu kan akhirnya apa? Akhirnya kan nah jadi ada, ada unsur penipuan itu loh. Sesama kampung itu mungkin harganya normal. Orang datang baru punya anak murah ini Pak, tak bawa dari kota langsung ini. Jadi Bapak beli ini ori harganya murah. Nah, padahal situ juga ada orang yang jual ori gitu loh. Tapi satu kampung. Yang datang ini bukan orang kampung itu. Datang ke situ menjual barang yang lebih murah dari yang dijual di kampung itu. Paham ya? Itu kan kurang tepat. Konfirmasi. Yang tepat konfirmasi. Penduduk pendatang tadi konfirmasi dulu. Di sini berapa ya Pak pasarannya Pak? Jangan dia datang ke situ merusak pasaran. Nanti akan terjadi apa nanti Ibrahim kalau gitu? Pertengkaran, pertikaian, permusuhan, perkelahian. Paham ya? Bahkan pertempuran nanti. Paham ya? Kalau misalkan keadaan seperti itu. Dia tanya, "Pak, anak pendatang Pak di sini. Di sini berapa ya, Pak? Kalau sandal ekor kalau ori berapa ya, Pak?" Ya? Kalau ori rata-rata 250, tapi kalau KW ya 50 ribu pun dapat. Nah, terang-terangan gitu loh. Jangan dia langsung datang ke situ, nggak konfirmasi padahal situ juga ada orang jual ori juga, dia jual harga murah. Eh, ini punyaku ori cuma 50 ribu. Ori bedal, bayangkan itu. Ini bekas, paham ya? Jadi dia memancing-mancing akhirnya masyarakat situ membeli dari dia eh, pedagang yang asli kampung itu nggak laku. Nah itu. Paham belum? Fungsi tujuan jalak tadi itu kenapa disyariatkan untuk permisi terlebih dahulu biar tahu harga rata-rata situ. Paham nggak maksudnya ini? Kan biar orang pendatang kan nggak tahu harganya. Dia langsung bawa harga yang murah di kampung itu padahal di kampung itu sudah ada penjual yang sama barang jualannya gitu loh. Jadi dia konfirmasi terlebih dahulu. Nah, sholat, teman-teman, Husain. Ewa, kita lihat berikutnya. Fahadhan nahyu la yufsidul bai', larangan seperti ini enggak sampai merusak jual beli. Yakni law anna rajulan talaqa al-jalab. Kalau seandainya ada orang yang dia itu malah justru menyambut dan bertemu dengan jalab tadi itu, washtara minhum dan beli dari mereka. Kalau biasanya jalab itu orang kota, orang kota datang ke kampung gitu loh, bawa barang yang harganya tidak normal yang dijual di kampung tersebut gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Telah sini washtara minhum dia beli dari mereka fa innal bai'a yaqa'u sahihan ma'a tahrimi talaqi paham ya jual belinya sah bersamaan dia diharamkan untuk apa menyambut bertemu sama jalab tadi itu wa dzalika anna nahya la ya'udu ila nafsil bai' wa la ila syartih karena larangan ini tidak kembali kepada apa larangan ini tidak kembali kepada jual beli tersebut dan juga tidak pula kembali kepada syaratnya nah ada larangan sendiri nah Wa dalil sihhatihi qaulin Nabi sallallahu dalil mengenai sahihnya jual beli tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza ata sanyiduhu as-suq fa huwa bil khiyar. Apabila telah datang pemiliknya, nah barakallahu fikum di pasar tersebut maka boleh dia memilih yakni idza atal ba'i as suq wa ra'a annahu maghbunun falahul khiyar kalau seandainya penjual tersebut datang ke pasar dan dia melihat bahwasanya ada sesuatu yang ditipu di situ, maka boleh memilih. Paham ya? Nah, jadi kalau jual beli itu ya jangan sampai ada unsur menipu atau yang semisalnya karena penipuan sangat banyak sekali. Apalagi sekarang zaman yang penuh dengan apa, Yusuf? Teknologi yang canggih. Jual beli serba online gitu loh. Kalau zaman dahulu kan offline. Paham ya? Soalnya offline itu kan datang langsung ketemu barangnya, lihat gitu loh. Kalau zaman sekarang kan online. Online itu banyak penipuan. Warnanya biru yang jual datang hitam. Paham ya? Eh, transaksinya ori yang datang KW. Sering sekali seperti itu ya. Allah musta'an. Jadi hati-hati. Nah, barakallahu pun Hati-hati. Nah, kita lihat sini. Wa min dzalika di antaranya juga contoh ai mimma la ya'ud nahyu fihi ila syartil syai' wala ila dzatih. Contoh larangan tidak kembali kepada zat sesuatu tersebut dan tidak pula kembali bersyaratnya tasriyatul laban fi dar'i bahimatul an'am. Ini penting juga nih. Tasriyatul laban itu membiarkan susunya sengaja tiga hari enggak enggak di apa? Enggak dipanen susunya. Dipanen apa kalau susu itu? Kalau susu ya, air susu yang ada kambing, kambing etawa atau sapi itu biasanya air susunya dipanen atau apain? Hah? Diapain ya? Diperah ya? Diperah. Nah, tiga hari sengaja sama dia apa dibesarkan itu loh. Biar orang nanti ketika membeli tertipu gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Nah, tasriyatul laban fi dar'i bahimatul an'am, yaitu membiarkan air susu berada di kantong air susu tersebut. Anak bilang kantong air susu paham ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum pada binatang ternak tersebut. Ai jam'ul laban fi dar'il bahimah, mengumpulkan air susu di enam kantong air susu binatang ternak tersebut. Paham ya? Kantong air susu paham maksudnya kan? Bukan kresek loh. Nah, bukan kresek plastik ya. Antum paham maksud kantong air susu? Antum paham juga? Eh, jangan sampai gagal paham ya. Alhamdulillah paham? Kantong air susu apa itu maksudnya? Bukan kresek ya? Eh, yang penting sudah paham ya udah, kalau paham enggak perlu dijelaskan lagi. Nah, ini sengaja eh contohnya kambing etawa lah. Dia jual, biasanya jual setiap hari diperah. Tapi hari itu biar nampak besar itu loh. Eh, tiga hari itu enggak diperah sama dia sehingga orang lihat Masya Allah air susunya banyak ya itu loh Paham ya? Ayo kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anhu karena sungguhnya Rasulullah itu melarang. Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Enam lima fi dzalika min tadlis 'ala Karena di dalam perbuatan tersebut ada tadlis. Apa tadlis? Penyamaran, penipuan. Orang lihat Masya Allah air ini kambing etawanya, Masya Allah ya air susu banyak sekali ya. Padahal dia sengaja tiga hari itu nggak diperang gitu loh. Paham belum? Sehingga orang tertarik gitu loh untuk membelinya. Padahal kalau sekali pernah mungkin habis habislah taruhlah gitu ya. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum ada unsur tadlis terhadap mustari walil mustari al khiyar idza dhahara lahu dzalik. Pembeli pun boleh milih kalau nampak seperti itu ternyata setelah diperah isinya cuma sedikit atau cuma sebagaimana yang lainnya. Paham belum? Jadi kalau mau jual bagaimana? Diperah dulu biar nampak ini loh, kambingnya seperti ini. Normalnya sehari menghasilkan 2 liter misalkan. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi terang-terangan Enggak ada istilahnya apa? Enggak ada istilah na barakallahu fikum membikin talbis atau tablis atau yang semisalnya. Kita lihat. Mas'alatun permasalahan yang baru, idza sta'jara mahallan li halqi sya'r ra's fa halaqa fihi al-liha. Allahu musta'an. Apabila ada orang ngontrak, eh, ada orang ngontrak tempat untuk membuka tukang apa untuk membuka apa? Membuka tempat untuk cukur rambut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, barakallahu fikum membuka tempat, nyewa tempat, dijadikan tempat apa? Nam cukur rambut. Akhirnya dia yang cukur bukan rambut saja, jenggot pun cukur juga. Jadi dia melayani mencukur jenggot juga. Fa inna aqdahu sahihun. Transaksi sah. Kita punya tempat, punya toko lah, punya kios, ada orang datang. Nah, barakallahu fikum ada orang datang. Nah, punya kios, punya tempat ada orang datang, "Pak, ana mau ngontrak, Pak." Ngontrak apa? Ngontrak kios untuk untuk apa? Untuk buka cukur rambut. Kata orangnya ini. Kata si A, "Siap," katanya. Ternyata dia buka apa? Buka tempat tersebut untuk cukur rambut plus juga mau kalau nyukur jenggot itu loh. Cukur jenggot juga mau. Kita lihat transaksinya sah atau tidak? Transaksinya sah, cuman dia berdosa dengan perbuatannya. Li'anna aqdahu laisa nah, ala fi'l mubah. Transaksinya kan perbuatannya boleh, Kontrak mengontrakkan boleh, ya enggak? Berapa Pak? Per bulannya 500 ribu. Untuk apa ya? Untuk membuat apa? Dijadikan tempat cukur rambut. Kan transaksinya kan sah gitu loh. Wa ammal ladzi istajara wal mahalli yahlakul liha Adapun kalau dia itu mengontrakkan tempat untuk apa? Mencukur jenggot, mengontrakkan tempat. Sengaja ini pemilik pemilik kiosnya, pemilik rumahnya mengontrakkan tempat untuk mencukur jenggot. tuh batil, transaksinya batil atau sebaliknya. Dia ngomong, "Pak, ana mau buka eh, mau nyewa tempat ini untuk apa? Mencukur jenggot." Terang-terangan itu juga transaksinya apa? Batil juga. Allah Ta'ala Allah telah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong-menolong untuk perbuatan dosa dan permusuhan. Hukum asal dalam jual beli, hukum asal mengkontrak-mengontrak itu enggak perlu nanya untuk apa. Jadi kalau antum ada orang beli itu enggak nanya untuk apa, Pak. Itu enggak ada syaratnya nanya kayak gitu. Kalau tahu antum wajib menahan kalau untuk maksiat. Contohnya antum punya TB. Tahu TB antum? Tahu TB antum? Tahu TB? Antum tahu TB? Apa itu? Apa? Apa? Toko besi terlalu khusus. TB tahu antum? Apa itu? Toko bangunan. Paham ya? Nah, kalau toko besi terlalu khusus. Toko bangunan itu lengkap, ada besi, ada batu bata, ada semisalnya itu ya. Ma'ruf, TB fulan, TB alan. Toko apa? Toko nah barakallahu fikum toko bangunan. Nah, ada orang datang situ. Nah, barakallahu fikum, eh, ada orang datang ke situ beli beli pasir. Pak mau beli pasir, Pak. Berapa rit? Tiga rit beli pasir dia. Antum perlu enggak nanya untuk apa? Hukum asalnya perlu enggak nanya untuk apa gitu? Enggak perlu ternyata antum bangun gereja, antum enggak berdosa. Paham ya? Antum enggak berdosa. Kenapa enggak berdosa? Karena antum enggak tahu. Nah, barakallahu fikum antum enggak tahu tujuannya. Kalau dia terang-terangan, "Pak, anak pesan 65 truk pasir untuk bikin gereja." Nah, apa yang antum lakukan? Menahan enggak antum? Menahan, itu loh. Paham ya? Antum jual beli punya toko kelontong lah. Toko Nah, barakallahu fikum jual beli per istilahnya beli sembarangan di situ. Antum jual pilok, pilok. Oh pilok antum? Jual pilok, mam ya? Antum jual pilok, kemudian suatu ketika ada orang datang beli pilok. Antum nanya untuk apa Pak piloknya ini? Perlu nggak nanya kayak gitu antara? Ah? Nggak perlu. Ternyata piloknya dibeli untuk nyorek-nyorek tembok masjid. Antum nggak berdosa karena antum nggak tahu. Yang berdosa yang menggunakan tadi. Kecuali kalau itu yang terang-terangan terang Pak ada pilok nggak Pak? Ada. Anak mau beli pilok Pak untuk nyorek-nyorek tembok masjid. Mau silakan Nah, itu antum berdosa karena antum tahu gitu loh. Faham ya? Jadi transaksi jual beli itu yang baik-baik. Hukum asal enggak perlu nanya hukum asalnya. Tapi kalau ternyata kau tahu wajib menahan kalau itu kemaksiatan. Allah musta'an. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.